انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Terkhusus di malam hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu ini Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat keluangan waktu yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Salam serta salawat untuk kudwah kita, suri toladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali tentang keutamaan puasa di bulan ini yaitu di bulan Muharram yang insya Allah jatuh di hari Sabtu dan Ahad tanggal 5 dan 6 Juli atau 9 10 Muharram yang bertepatan dengan 9 Tasu'a dan hari Asyura yang semoga Allah mudahkan kita keluarga kita untuk berpuasa di hari itu karena puasa di hari Asyura menghapus dosa setahun yang telah lalu dan untuk menyelisihi orang-orang ahli kitab maka kita disunnahkan pula berpuasa di hari kesembilannya yaitu satu hari sebelum puasa Ashura tersebut semoga Allah mudahkan kita dan keluarga kita untuk berpuasa di hari itu jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin kita kita ada di hadis ke 51 di bab yang ketiga hadis yang ke-51 wa'an ibni mas'udin radhiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha dari ibnu mas'ud radhiyallahu an semoga Allah meridainya bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan terjadi sepeninggalku yaitu orang-orang yang memonopoli, yang mengkhususkan sesuatu kepentingan untuk dirinya sendiri dan beberapa hal yang mungkar yang engkau ingkari. Kalau ya Rasulullah, fama muruna. Para sahabat bertanya, kalau kita menjumpai masa di mana pemimpin kita, penguasa kita memonopoli kepentingan-kepentingan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan beberapa hal mungkar yang diingkari. Maka bagaimana ya Rasulullah perintah Anda ketika kami berjumpa dengan zaman itu? Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'addunal lakum. Mutafaqun Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada kita ketika kita berjumpa dengan masa itu, laksanakan kewajiban kalian jadi kewajiban kita sebagai rakyat, sebagai warga negara tetap kita laksanakan dan jika ada hak-hak kita yang tidak terpenuhi, maka mintalah hak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari di nomor 3603, di Muslim nomor 1843. Di hadis ke-52 وعن أبي يحيى أسيد ابن حسين هبير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا dari Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu semoga Allah meridainya bahwa ada seorang sahabat dari kalangan Ansar yang berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah maukah engkau mempekerjakan aku sebagaimana engkau pekerjakan si bulan jadi orang ansar ini sahabat ansar ini minta pada Rasulullah agar dia dipekerjakan menjadi pegawai sebagaimana si fulan juga diangkat Rasulullah menjadi pegawai maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innakum satalqauna ba'di asaratan fasbiru hatta talqauni alal haud muttafaqun alaih maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang ini sesungguhnya sepeninggalku kelak nanti akan ada orang-orang yang memonopoli kepentingan-kepentingan maka saat itu bersabarlah engkau Bersabarlah kalian sampai kalian bertemu denganku di telagaku di surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu di telaga Haud. Hadis riwayat Bukhari nomor 3792 di Muslim nomor 1845. Kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa buktinya yang nyata? Yaitu beliau memberitahukan apa yang akan terjadi pada umatnya. Apa yang terjadi? Yaitu para pemimpin, penguasa yang memonopoli kepentingan-kepentingan yang seharusnya kepentingan itu untuk publik. Sehingga kemudian ya, kemaslahatan itu tidak tersebar di tengah-tengah masyarakat, kemakmuran tidak merata, hanya bergulir di sekitaran mereka saja. Sudah terbukti kan zaman sekarang? Bukti kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pemimpin-pemimpin kelak yang memonopoli kepentingan-kepentingan. Padahal seharusnya jemaah sekalian, apa kewajiban seorang pemimpin? Pemimpin itu bukanlah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Dia itu bekerja menjadi wakil yang ditugaskan untuk kesejahteraan rakyat. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan manzilatul imam minar ra'iyatin manzilatul wali minal yatim. Kedudukan seorang pemimpin itu terhadap rakyatnya seperti kedudukan seorang wali kepada anak yatim. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kedudukan seorang pemimpin penguasa itu seperti kedudukan wali atas anak yatim. Anak yatim ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, dia memiliki harta, kemudian diurus oleh mungkin saudaranya, pamannya, ya, atau kakaknya dan seterusnya. Maka tugas wali terhadap harta si anak yatim apa? Diurus dengan baik. Diatur untuk kemaslahatan si anak yatim sehingga tidak kemudian memberi mudarat pada anak ini atas kehidupannya kelak karena hartanya ternyata dihabiskan oleh wali wali Termasuk kesalahan yang terjadi adalah disebutkan oleh para alim ulama. Contoh ketika ada seorang istri yang meninggal yang ditinggal oleh suaminya. Kemudian dia dapat jatah, jatah bagian waris kan? Kemudian ada anak-anaknya. Anak-anaknya dapat tidak? Dapat. Kemudian si istri ini setelah masa idahnya habis, kemudian dia menikah. Menikah dengan harta warisan suaminya. Yang itu ada bagian anak-anaknya di sana. Sehingga para ulama sering mencontohkan memakan harta anak yatim itu salah satunya adalah perbuatan si ibu tadi dia membelanjakan harta untuk pernikahannya, dia ambil dari harta warisan yang seharusnya dibagi untuk anak-anaknya. Ini salah satu contoh. Maka ini bentuk ketidakadilan. Ya, dia membohongi, dia mendolimi si anak yatim. Sehingga ketika si wali ini mengurus harta ini dengan sebaik-baiknya, maka maslahatkan untuk si anak yatim. Kalau dia mengambil harta seperlunya saja untuk kepentingan dirinya karena dia mengurus, maka ini diperbolehkan ada para alim ulama. Maka sebagaimana seorang pemimpin ketika dia mengurus umat, mengurus masyarakat, kemudian dia mendapat gaji, ya seperti itulah yang dia dapatkan, ini tidak mengapa. Tetapi jika dia memonopoli sebuah kepentingan, ada kemaslahatan ada sumber kekayaan kemudian dikuasai oleh orang-orang di sekitarnya saja. Inilah yang disinyalir Nabi sallallahu alaihi dalam nubuah dia di sini. Dan ini termasuk perkara ghish, perkara curang dan zolimnya seorang pemimpin. Dikatakan oleh para alim ulama, pemimpin yang zolim itu adalah orang yang berusaha meraih kebahagiaan pribadi dengan mengorbankan kebahagiaan banyak orang. Karena memonopoli, Maka kelak nanti di hari kiamat sebagaimana kaidah al-jaza min jinsil amal, maka kebahagiaan yang direnggut dari masyarakatnya Allah akan rampas nanti. Kebahagiaan pemimpin tidak akan didapatkan kelak nanti di yaumul kiamat ketika dia menggolimi rakyatnya. Dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan dosa dan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala jika pemimpin ini tidak adil pemimpin ini zalim memonopoli kepentingan-kepentingan yang seharusnya milik publik. Tetapi perlu dicermati jemaah sekalian. Kita tidak hanya fokus kepada pemimpinnya. Lihatlah rakyat yang dipimpin. Rakyatnya seperti apa? Maka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 129. Dibacakan Al-An'am ayat 129. kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi lemah dan sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Iya. Pemimpin itu kata para alim ulama kita cerminan dari rakyatnya. Sehingga kalau rakyatnya itu suka berbuat dolim akan dipimpinlah oleh orang yang dolim di antara mereka. Sehingga demikianlah Allah jadikan orang dolim menjadi penguasa atas sebagian orang dolim yang lain. Disebabkan apa? Karena ulah tangan mereka sendiri. Sehingga munculnya pemimpin yang dolim ini bisa jadi akibat dari perbuatan rakyatnya. Pemimpinnya suka memonopoli sebuah kepentingan yang seharusnya ini menjadi milik publik untuk kemaslahatan. Maka itulah yang terjadi di tengah-tengah mereka masyarakatnya suka memonopoli juga. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memperingatkan orang-orang muhajirin di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di hadis nomor 4019. Hadis ini sahih kata Syalbani Albani taala. Beliau bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza idza bihinna Fa'udhu billahi an tudrikuhunna. Wahai orang-orang muhajirin, waspadai lima perkara yang jika menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menjumpai perkara ini. Apa kata Nabi SAW yang pertama? Lam tadharil fahisyah fi qawmin qattu hatta yuklinu biha illa fasyafihi mutta'un wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw tidaklah perzinahan nampak terang-terangan di tengah masyarakat maka tidaklah tersebar kemudian namanya wabah taun dan penyakit-penyakit yang belum pernah dijumpai pada generasi-generasi sebelumnya. Kalau perzinahan sudah merajalela, maka yang muncul penyakit taun, wabah dan seterusnya. Dan ini nyata ya Mas Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam kusul mikyala wal mizan illa uhidu bisinin bil ma'unah wa jawri sultani alaihim." Tidaklah mereka rakyat mengurangi takaran dan timbangan. Nah, rakyatnya curang. Rakyatnya suka dolim, ya, mencuri timbangan, menakar, tidak sesuai dengan yang diperjualbelikan kecuali Allah akan mengazab mereka dengan kelaparan kerasnya hidup paceklik yang panjang dan kedoliman penguasa yang menguasai mereka lihat penguasa yang dolim ternyata disebabkan karena apa? rakyatnya berbuat curang ketika takar menakar ketika jual menjual beli tidak jujur Menyebabkan apa? Allah timpakan kepada rakyat itu penguasa yang dolim yang menguasai mereka. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walam illa muni'ul qatra minas sama walaulal lam yumtaru." Tidaklah mereka menahan zakat, tidak mengeluarkan zakat harta-harta mereka kecuali hujan akan ditahan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak karena binatang-binatang ternak, maka Allah tidak akan menurunkan hujan untuk binatang-binatang ternak tadi. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ma fi aidihim. Dan tidaklah mereka memutuskan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya kecuali Allah akan menguasakan mereka musuh dari kalangan selain mereka merampas harta mereka jadi ketika sebuah kaum tidak memutuskan dengan hukum-hukum Allah maka mereka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penguasaan atas kaum yang lain kemudian menindas mereka mengambil harta mereka dan yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Dan tidaklah para pemimpin mereka berhukum dengan kitab Allah dan hanya memilah-milah hukum mana yang dia suka kecuali Allah akan jadikan kebinasaan ada di tengah-tengah mereka. Poinnya ada poin yang kedua tadi, yaitu ketika rakyat hmm, curang dalam menakar, tidak jujur dalam jual beli, intinya apa? Kemaksiatan. Maka apa? Allah akan berikan pemimpin yang bengis menindas mereka. Berarti pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Jika rakyatnya lurus, maka luruslah pemimpin itu. Maka sebagaimana kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, Beliau mengatakan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam keputusannya memilih para pemimpin, raja, pelindung, amirul ini itu sama dengan amalan rakyatnya. Bahkan kata beliau rahimahullah taala bal ka'anna a'maluhum dhaharat fi suwari wulatihim wa mulukihim bahkan perbuatan rakyat itu ya amalnya rakyat, seakan-akan cerminan dari pemimpinnya. Jadi kalau ingin lihat rakyatnya seperti apa, ya pemimpinnya kayak gitu. Jika rakyatnya lurus, maka lurus pula para penguasa mereka. Jika rakyatnya adil, adil pula para penguasa mereka. Jika rakyatnya suka berbuat dolim, penguasa mereka pun akan ikut-ikutan berbuat dolim. Jika nampak penipuan di tengah-tengah masyarakat, maka pemimpin mereka pun juga suka menipu rakyatnya. Kalau rakyat suka menolak hak-haknya Allah, enggan menunaikannya, maka para pemimpin mereka Allah berikan orang yang enggan melaksanakan hak-haknya rakyat. Jadi rakyatnya ini suka nolak haknya Allah, tidak mau melaksanakan. Nanti ditimpakan pemimpin yang tidak memberikan haknya untuk kita. Demikian juga ketika mereka bermuamalah sering mengambil harta yang lemah, maka demikian pula para pemimpin mereka mengambil harta yang lemah di kalangan rakyat. Begitu seterusnya. Jadi pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Yang kedua, faedah hadis ini menunjukkan diperintahkan kita untuk mendengar dan taat serta bersabar kepada para pemimpin pada perkara-perkara yang ma'ruf meskipun pemimpin kita penguasa kita orang zalim tugas rakyat haknya pemimpin yang harus ditunaikan rakyat adalah sam'i wa ta'ah dengar dan taat kemudian apa ketika berbuat dolim maka rakyat disuruh sabar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar Jemaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Muzani di Sarbu Sunnah beliau, Imam Al-Muzani ini muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Di Sarbu Sunnah beliau beliau mengatakan wa ta'atu li ulil amri fi ma kana 'inda Allah azza wa jal mardiyan wajtinabi ma kana 'inda Allah watarkul khuruj inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu Allahi kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim taat kepada ulil amri pada hal-hal yang diridhoi Allah azza wa jalla dan meninggalkan ketaatan kepada mereka pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa taala jadi ahli sunnah berkeyakinan taat pada pemimpin pada hal-hal yang Allah perintahkan dan ridhoi dan tidak mentaati mereka meninggalkan mereka pada hal-hal yang mereka melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang meninggalkan sikap khuruj memberontak kepada pemimpin bersikap ya me, menang-menang terhadap pemimpin dan tidak adil dan diperintahkan kita untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan bersikap kasih sayang kepada pemimpin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu ketika pemimpin kita kita dapati tidak dalam kondisi baik-baik saja, maka tugas rakyat adalah senantiasa mendengar dan taat. Tidak sebagaimana orang-orang khawarij yang kemudian keluar memberontak kepada pemerintah menjelek-jelekkan pemerintah di mimbar-mimbar mereka hingga kemudian membakar semangat rakyat yang tanpa ilmu kemudian yang terjadi apa? kemudorotan yang besar sebagaimana di masa Hasan Al-Basri rahimahullah taala ketika mereka ingin mengangkat senjata kepada Hajat bin Yusuf yang terjadi apa? kerusakan yang besar kerusakan yang sangat-sangat parah yang ini sudah diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah agar mereka tidak mengingkari pemimpin mereka dengan terang-terangan maka tugas kita, jemaah sekalian, yaitu senantiasa mendengar dan taat pada pemimpin. Kemudian ketika mereka melaksanakan hal-hal yang sifatnya tidak kita ridhoi, hal-hal yang itu kemungkaran, maka tugas kita apa? Sabar. Pasti ada hak-hak kita yang terlewatkan, pasti ada hak-hak kita yang kita tidak dapatkan. Maka bagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mintalah hak itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta hak kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita apa? mendengar dan taat serta sabar. Ini tugas rakyat kayak gitu. Karena masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Apa di antara tugas rakyat kepada pemimpin? Apa haknya memimpin terhadap rakyatnya? Yang pertama adalah rakyat kita warga negara berbaikat pada perkara-perkara yang ma'ruf. Yang pertama. Kewajiban rakyat yang menjadi haknya memimpin adalah rakyat itu berjanji setia untuk taat pada perkara-perkara yang itu ma'ruf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat yang ke-59. Insyaallah sudah masyhur ayat ini. An-Nisa ayat 59. يا أيها Perintah untuk mentaati pemimpin ya ulil amri di antara kalian Allah jelaskan di ayat ini di surah An-Nisa ayat 59 bahkan didapati penukilan para ulama ya, bahwasanya ada yang kesepakatan para ulama untuk senantiasa patuh tunduk kepada pemimpin yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh melepaskan ketaatan kepada mereka sampai jelas-jelas mereka melakukan kekufuran yang nyata. Jadi catatannya itu adalah ketika mereka melakukan kekufuran yang nyata, baru kemudian ketaatan itu kemudian bisa diambil. Tapi itu pun tidak serta merta ya, membolehkan kita untuk mengangkat senjata karena melihat maslah, maslahat dan mafsadat yang ada. Jika ternyata mafsadat yang muncul lebih besar daripada maslahatnya, maka tidak dilakukan. Yang kedua, kewajiban rakyat sebagai bentuk haknya berkuasa memimpin adalah memberi nasihat kepada mereka. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Muslim nomor 95, ad-dinu an nasihat, Agama itu nasihat. Kulna lima. Untuk siapa ya Rasulullah? Allah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lillahi walikitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama ini nasihat untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin dan rakyat seluruhnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hasim di Musnad Imam Ahmad disahkan oleh Syekh Albani di Tahrir As-Sunnah Beliau mengatakan man arada ayyan saha li sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa mau menasihati penguasa maka hendaklah tidak dilakukan dengan terang-terangan di hadapan publik. Berarti tetap ada nasihat kepada para penguasa, para para pemimpin, tapi tidak di hadapan halayak ramai. Apa kata Nabi? pegang tangannya, menepilah, kemudian memberilah nasihat. Jika nasihat itu diterima, maka tugasmu telah selesai, sudah tersampaikan. Jika tidak diterima, maka engkau telah melaksanakan nasihat tersebut. Maka tugas rakyat, hak pemerintah yang harus didapatkan ketika mereka mengalami ya kekeliruan, maka diberi nasihat. Yang ketiga, yaitu mereka dihormati dan dimuliakan. Mereka dimuliakan, dihormati dan dimuliakan. Para ulama mengatakan la yazalun nasu bi khairin عظم ma'addamu sultan wal ulama fa idza addamu hazaina aslah Allah dunyahum wa ukhrahum wa idastahaffu bihadzai bihazaini afsada dunyahum wa ukhrahum. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka memuliakan penguasa dan ulama. Ketika mereka memuliakan keduanya, penguasa dan ulama, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat mereka. Tetapi kalau mereka tidak memuliakan keduanya, maka rusaklah dunia dan akhirat mereka. Karena masing-masing posisi itu ada penghormatan. Maka termasuk penghormatan kepada pemimpin kita, ya diberikan haknya jemaah ya, ya jangan direndahkan, jangan di ya, digunjing, dibuli dan seterusnya. Ini bukan perkara yang ma'ruf di kalangan ahlu sunnah. Ini tidak dikenal perkara seperti ini. Yang keempat, mendoakan kebaikan bagi mereka. Mendoakan kebaikan bagi mereka. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa risrukan." Andai aku punya sebuah doa yang doa itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan doakan untuk para pemimpinku. Kira lahu ya Aba Ali, panggilan dari Fudail bin Iyad. Fasar fasar fasir lana hada. Apa maknanya? Terangkan pada dia. Qala kata Hudzaifah bin Iyad, "Idza ja'altuha fi nafsi lam ta'buni wa idza ja'altuha fi sultan salaha salaha bi salahil ibad wal bilad." Kalau aku berdoa untuk diriku, manfaatkan untuk diriku saja. Tapi jika doa itu untuk pemimpin, maka maslahatnya adalah untuk semua orang, untuk seluruh negeri akan merasakan manfaat dan kebaikan dari doa, kebaikan dari seorang pemimpin menunjukkan fakihnya seorang Fudail bin Iyad rahimahullah untuk apa? Mendoakan kebaikan pemimpin. Ya ini termasuk hak yang harus kita tunaikan jemaah Kemudian yang kelima adalah bersabar sebagaimana poin yang ada pada pembahasan kita di malam hari ini. Bersabar atas kezaliman penguasa. Sabar jika hak-hak kita tidak terpenuhi, sabar jika ada hal-hal yang tidak kita sukai dari perbuatan-perbuatan para pemimpin kita, maka tugas rakyat adalah senantiasa mendengar, taat dan sabar atas kekurangan-kekurangan para pemimpin kita. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara seperti ini mungkin bagi sebagian orang akan sulit untuk menerima. Tapi dengan kelapangan dada kita, dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan ilmu di atas basirah ahlu sunnah wal jamaah, maka insya Allah kita akan bisa memahami bagaimana sikap seorang rakyat kepada para pemimpinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pemimpin kita pemimpin yang adil, pemimpin yang senantiasa memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Nah, yang ketiga, hadis ini membawa faedah kepada kita tidak bolehnya meminta kekuasaan bagi orang yang tidak amanah dan rakus kekuasaan. Hadis tadi menunjukkan tidak bolehnya kita meminta jabatan. Ya, tadi adalah seorang ansor yang minta untuk dipekerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini mengatakan, Nabi mengatakan jangan. Ya. Kalau engkau ya, mengangkat eh, mengangkat dirimu, ya, maka ini akan menjadi perkara yang sulit bagi dirinya. Kenapa? Ada sebuah hadis yang menjadi penguat perkara ini. Di Bukhari hadis nomor 7149 Di Muslim nomor 1733 Abu Musa al sari an berkata, "Aku pernah masuk menemui Rasulullah SAW alaihi wasallam bersama dengan dua orang dari keluarga pamanku." Jadi Abu Musa al sari bersama dengan dua saudaranya dari jalur bapaknya, pamannya menjumpai Rasulullah SAW. wasallam. Maka satu di antara mereka berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, angkatlah saya untuk mengurusi sebagian yang telah Allah kuasakan kepada Dan yang satu lagi juga berkata demikian, jadi minta jabatan. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna wallahu li an walli ala hadal amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasu alaihi. Sesungguhnya kami demi Allah tidak akan menyerahkan pekerjaan jabatan ini kepada orang yang meminta atau orang yang sangat menginginkan. Jadi Nabi melarang kalau ada orang itu sangat pengen jabatan itu, Nabi malah nggak ngasih. Nabi malah nggak ngasih. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi di bab Bisa Muslim di bab an-nahyu antolabil imarah. Bab tentang larangan meminta kekuasaan dan tamak kepada jabatan tadi. Kemudian beliau bawakan hadis ini tadi. Yaitu orang yang minta jabatan pada Nabi, Nabi tidak mau. Karena kami kata Nabi tidak mau mempekerjakan orang yang sangat ingin dengan pekerjaan tadi. Ya, sangat rakus, ya, apa namanya, abis, abisius. Ya, Nabi tidak mau. Bahkan Nabi mengingatkan seorang sahabat namanya eh, Abu Said Abdurrahman bin Samurah. Abdurrahman bin Samurah yang punya kunya Abu Said di Bukhari nomor 7146. Di Muslim nomor 1652. Ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu minta jabatan. Jangan minta jadi pemimpin fa innaka in uqtitaha an mas'alatin wa kilta ilaiha karena sesungguhnya jika engkau diberi kekuasaan tanpa engkau minta pasti engkau akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala jadi kalau orang itu tidak minta jabatan kok ditunjuk itu itu nanti pekerjaannya jadi ringan karena ditolong sama Allah lewat orang-orang di sekitarnya Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Tapi jika engkau diberi kekuasaan karena engkau minta, maka engkau akan diberi beban atas kekuasaan yang ada pada pundakmu. Jadi kalau orang minta jabatan dengan ya, ya, ambisius gitu dengan jabatan itu nanti akan dipersulit dia. Bebannya banyak. Tapi kalau dia itu ditunjuk, ya, bukan dia yang minta, maka dia akan diringankan sama Allah, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Coba dibuka Yusuf ayat 55. Di surah Yusuf ayat 55. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Allah Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mulia lagi berpengetahuan. Nah, ya, Nabi Yusuf minta jabatan ya. Minta jadikan bendahara negara. Ya, menjadi bendahara negara. Maka dijawab oleh Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala ada dua pemahaman. Yang pertama, syariat umat sebelum kita itu bisa ditolak, bisa diterima. kan ini syariatnya Nabi Yusuf. Maka patokannya apa? Syariat kita. Jika ada syariat yang bersesuaian dengan syariat kita, maka diterima. Tapi kalau berselisihan, maka tidak diterima. Sebagaimana kaidah syar'u man qablana syar'ul lana ma lam yarid syar'una bi khilafi. Syariat sebelum kita ya, bisa menjadi syarat kita jika tidak menyelisihi syariat kita. Jadi kalau ada syariat yang menyelisihi syariat kita, maka syariat itu tidak diterima syariat sebelumnya. Tapi kalau bersesuaian maka diterima. Ya. Yang kedua, Nabi Yusuf ingin menunjukkan tentang sikap amanah yang banyak diremehkan di masa itu. Sehingga beliau ingin menunjukkan kapasitas beliau sebagai seorang negarawan, sebagai orang yang amanah mengurus negara, amanah mengurus uangnya negara. Maka beliau mengajukan diri, tunjuk saya jadi bendahara. Karena di masa itu, ya boleh jadi kata saya saya menerima Allah, amanah tentang harta ini banyak disia-siakan. Sehingga Nabi Yusuf ingin menunjukkan diri, saya mampu dan inilah yang benar dalam mengelola harta negara. Sehingga jemaah sekalian, secara umum meminta jabatan itu tidak diperbolehkan. Kecuali dia memang betul-betul memiliki kapasitas. Di Abu Dawud nomor 531. yang sahih dari Utsman bin Abi Al-As, ia berkata pada ia berkata bahwa Rasulullah SAW alaihi wasallam eh, dia berkata kepada Rasulullah, "An Utsman ibn Abi Al-As qala, qultu, ya Rasulullah, ij'alani imaman qaumi." Ya Rasulullah jadikan aku imam untuk kaum. Jadi Utsman bin Abi Al-As minta ditunjuk Nabi menjadi imam pemimpin di kaumnya. Faqala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anta imamuhum waqtadi bi adhafihim wattakhid mu'addinan la ya'khud Engkau aku angkat jadi imam bagi kaum. Namun perhatikan Saat sholat orang-orang yang lemah Jadi dinasihatkan agar kalau ngimami jangan panjang-panjang Bacaannya yang biasa-biasa aja atau yang tengah-tengah atau yang pendek Karena bagi belakang banyak orang yang lemah Orang yang sepuh, punya hajat ini dan itu Dan pilihlah muazin di antara mereka yang tidak mencari upah dengan azannya jadi Rasulullah memberikan nasihat kepada Utsman bin Abi Al-As, boleh engkau jadi pemimpin, boleh di kaummu jadi imam. Tapi jangan memberatkan mereka kalau sholat. Ya. Perhatikan orang yang lemah, nah, berarti boleh ngangkat eh, meminta kekuasaan, tetapi yang dilihat adalah bagaimana kapasitas seseorang dalam mengemban amanah tersebut. Kalau dia tidak punya kapasitas, makanya tidak layak untuk dia minta jabatan. Karena nanti dia akan diberatkan dengan jabatan yang dia emban. Karena dia nggak punya tuh, nggak punya kapasitas kan, nggak punya skill. Ya, diskursinya dia nggak tahu. Terus dia suruh ngerjain ini itu kan dia nggak paham. Jadi berat kan? Jadi berat. Ya. Tapi jika mendatangkan masalah maka tidaklah masalah. Jadi dengan jabatannya ternyata dia banyak memberi masalah kepada masyarakat, memberi akses yang mudah untuk masyarakat menerima kebaikan-kebaikan masyarakat tidak masalah. Beberapa pemimpin di negeri kita muncul di media sosial mensyaratkan e, guru para guru dan murid harus hafal uh, juz aman, juz 30 di, di wilayahnya itu e, seorang pemimpin di sebuah apa institusi mensyaratkan murid-murid itu sama gurunya harus hafal juz 30. Oh, itu bagus. Berarti kebijakan dia bermanfaat kan? Bermanfaat. Ya, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Maslahat ini boleh ya mas. Ya. Tapi jika yang dikejar adalah kekuasaan semata, mengeruk harta rakyat, memonopoli, yang seperti inilah penguasa yang zalim. Penguasa yang diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, hadis ini menunjukkan tentang pemuliaan kaum Ansor. Ya, pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Ansor. Karena kelak mereka akan datang bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga Haud. Apa yang menjadi keistimewaan orang Ansor? Ada yang tahu? Apa yang menjadi keistimewaan orang Ansor? Kok kemudian Nabi menjanjikan mereka bersabarlah engkau jika menjumpai pemimpin yang monopoli tadi. Sampai kalian bertemu denganku di telaga Haud. Berarti kan dijanjikan nih sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang Ansor bertemu dengan Nabi di Telaga Haud. Apa yang menjadi ciri khas mereka, orang-orang Ansar, hingga kemudian Nabi memberikan kemuliaan kepada mereka. Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang Ansar. Apa? Nanti kita lihat asbabun nuzulnya. Silakan dibaca dulu surah Al-Hasr. Surah Al-Hasr ayat yang ke-9. والذين والذين sekalipun mereka dalam kesusahan dan siapa yang dari ketinggian dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung apa poinnya di ayat ini yang menjadi kemuliaan kekhususan orang Ansor tidak tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri ya Ayat ini turun berkaitan dengan kisahnya seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu seberapa ini? Ana rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fab'atha ila nisa'ihi faqulna ma ma'ana ila al-ma kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian untuk menjamu tamu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi para istri kemudian bertanya Rasulullah kepada mereka apa yang bisa disuguhkan untuk tamu ini maka kata para istri, fakulna ma ma'ana illal ma. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadummu ayudifu yudifu hada?" Ayo siapa yang mau jamu tamu saya ini, yang mau ngajak makan malam ini? Faqala rajulun minal ansar ana. Berkata salah seorang dari kalangan ansar, "Saya ya Rasulullah." فانطلق به إلى امرأة فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم Dia temui istrinya, kemudian dia berkata, "Ayo kita muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ternyata si istri mengatakan, "Faqalat ma indana illa kutu sibyani." Di rumah nggak ada apa-apa ya. Cuma sepotong roti itu pun untuk anak saya, untuk anak kita. Ini di rumahnya orang Ansor ini ternyata tidak ada makanan kecuali satu potong roti untuk anaknya. Faqala hayyi ta'amaki wa asbihi sirajaki wa nawwimi sibyanak. Kemudian orang Ansor ini berkata, "Suguhkan saja untuk tamu kita. Nanti matikan lampu, tidurkan anak kita." Jadi roti sabu tadi itu disuguhkan untuk tamunya Rasulullah. Kemudian ketika menjamu, lampunya matikan, anak-anak tidurkan. Idza aradu asya'an fahayya'at ta'amaha wa asbahat sirajaha wa namat sibyalaha. Summa qamat ka'annaha tuslihu sirajaha. Kemudian ketika akan makan malam, maka si istri menyuguhkan tadi makanan roti tadi kepada tamunya Rasulullah. Kemudian lampunya dimatikan, anak ditidurkan. Kemudian lampunya pura-pura dibetulin, terus dimatikan lagi. Faat fa'tuhu faja'ala yuriyanihi annahuma yakulani fata fabata tawiyai tawiyai. Kemudian suami istri ini ketika menjamu tamunya Rasulullah tadi itu pura-pura munyah sambil ikut-ikutan kan namanya gelap nih di meja makan ya Kemudian mereka pura-pura makan. Padahal nggak ada apa-apa. Seolah-olah mereka sedang menikmati hidangan. Kemudian mereka pun tidur malam itu dalam keadaan lapar karena tidak makan. Bayangkan ya Mas ya. Falamma asbaha ghadan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian pagi hari pasangan ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, Allahul lailata au ajiba min fa'alikuma. Sungguh Allah tertawa malam itu, terkagum dengan perbuatan kalian. Kemudian Allah turunkan surah Al-Hasyr ayat 9 tadi. Poinnya di mana? Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansar lebih mementingkan orang lain orang-orang muhajirin dibanding diri mereka walaupun mereka sendiri butuh bukan tidak butuh mereka butuh wa man muflihun dan siapa yang dipelihara dari kegigiran mereka itulah orang-orang yang beruntung jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengapa dengan perbuatan isar ini isar namanya mementingkan orang lain dibanding dengan dirinya, walaupun dirinya butuh. Itu ternyata kedudukannya kedudukan yang paling tinggi dalam ukuah Islamiyah dibanding dengan yang Allah sebutkan di surah Al-Insan ayat 8 dan di surah Al-Baqarah ayat 177. Bandingkan dengan Al-Insan ayat 8 dan Al-Baqarah 177. Yang Al-Insan itu حبه dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Ya. Jadi ada sifat di ayat ini memberikan sesuatu yang disukai ala hubbihi yang disukai. Ayat yang ke 177 Al-Baqarah. Hmm. Bukan. 177. Laisal bir. Laisal bir an wujuhakum qibala al sesungguhnya di ayat 177 Al-Baqarah ini ada pada firman Allah wa atal mala ala hubbihi. Mereka menginfakkan, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat. Pada dua ayat tadi di surah Al-Insan ayat 8 dan di Al-Baqarah 177 disebutkan di dua ayat itu mereka bersedekah itu dalam keadaan mencintai apa yang mereka sedekahkan. Dan mungkin saja mereka tidak butuh ya. dan tidak ada kepentingan yang mendesak terhadap apa yang mereka berikan pada orang lain. Tetapi sifat isar di Al-Hasr 9 tadi, orang-orang Ansar itu memberikan apa yang mereka punya, sementara mereka hanya butuh kepada orang lain gitu, yang butuh dengan apa yang mereka punya. lihat, itu perbedaan yang sangat mendasar, di Mas. Itulah yang kemudian menyebabkan karakter dari orang-orang Ansor itu menjadi utama. Bahkan diceritakan dalam beberapa riwayat, orang-orang Ansor itu ketika pertama kali para sahabat Muhajirin datang ke kota Madinah, Dikatakan oleh An-Nu'man bin Ajal al-Ansari kami menyambut orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin sambil mereka sambil berkata, "Selamat datang dan hiduplah bersama kami. Sungguh kalian akan aman dari kefakiran karena kami akan membagi harta dan rumah kami untuk kalian." Ini orang Ansor jangan yang bukan sanak kadang, bukan kerabat. Beberapa saja orang-orang Muhajirin itu punya kerabat di Medina, di Ansor. Tapi selebihnya sebagian besar tidak punya kerabat. Kecuali orang-orang e, kakek buyut mereka yang dahulu-dahulu gitu ya. Sampai-sampai kemudian orang Ansor itu kalau panen maka mereka bagi dua untuk dirinya dan orang-orang muhajirin. Bahkan ketika orang-orang Ansor menghibahkan sebagian harta-harta mereka, maka kemudian Rasulullah SAW ya, pengen agar mereka menahan hibah mereka. Tetapi orang-orang Ansor tetap ngotot supaya tanah itu dibagikan orang-orang muhajirin. Kemudian ketika suatu peperangan dengan orang-orang Bani Qainuqa dari Bani Nadir, Rasulullah SAW mendapat banyak rampasan perang. Kemudian beliau memanggil Sabit bin Qais al ansari sahabat Ansari Beliau berkata pada saya bin Sabit bin Faiz, "Datangkan kaummu kepadaku." Maka kemudian Sabit berkata, "Kaum Khazraj kah ya Rasulullah?" Karena Sabit bin Qais dari Khazraj, bukan dari Aus. Maka Rasulullah mengatakan, "Seluruh Ansar." Bukan Khazraj saja, seluruh Ansar. Maka setelah berkumpul orang-orang Khazraj dan Aus yaitu suku eh, eh, kaum Ansar, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan-kebaikan Ansar, kemudian beliau berkata, jika kalian mau harta ini aku bagi dua untuk orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Atau bagian orang-orang Ansor itu untuk pengganti tempat tinggal kalian atau harta yang kalian sedekahkan kepada orang-orang Ansor menjamu makan minum itu harta rampasan ini diganti dengan itu. Kemudian orang-orang Ansor meninggalkan rumah-rumah kalian. Kalian pilih mana? Maka kata orang-orang Ansar mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ingin mereka tetap tinggal di rumah-rumah kami dan tidak keluar dari rumah-rumah kami dan biarkan bagian jatah konima itu untuk mereka." Bayangkan ya seperti kayak sewa gitu. Jadi rampasan harta perang itu digunakan Rasulullah untuk bayar sewanya orang Ansar. kemudian orang Ansar orang Muhajirin pindah. Orang Ansar enggak mau. Bahkan sebagian rumah mereka itu dikosongkan khusus untuk orang muhajirin. Ada yang tinggal bersama dengan orang ansor yang di satu atap atas sama bawah. Untuk menunjukkan apa? Bagaimana mereka itu sangat mementingkan orang lain. Itu sifat dasarnya orang ansor. Maka tidak salah kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas kedermawanan orang-orang Ansor dengan kemuliaan tinggi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Orang-orang yang memonopoli kepentingan orang-orang Ansor, mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang Ansor itu kan mementingkan orang lain. Lah ini ada pemimpin yang ternyata kepentingan yang seharusnya orang Ansor dapat diambil. Apa tidak dolim mereka? Orang ansor itu mementingkan orang lain. Kepentingan mereka itu mereka sering abaikan. Tidak. Untuk orang-orang muhajirin saja. Nah, ini ada pemimpin-pemimpin setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ternyata mereka apa? Merampas haknya orang-orang ansor. Yang seharusnya mereka dimuliakan. Maka sebagai gantinya, Allah memuliakan mereka nanti bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga hautnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai sifat dari isarnya orang-orang ansor ya, sebagai sifat orang yang memuliakan menghormati orang lain. Jadi andai mereka lapar, maka biarlah mereka yang kenyang saya lapar. Saya haus, eh, biarlah orang lain yang dahaganya hilang daripada saya. Itu orang ansor juga. Masya Allah, luar biasa. Tapi ini untuk urusan-urusan duniawi, bukan bukan untuk urusan ibadah. Tapi kalau urusan ibadah, mereka akan fastabiqul khairat. Mereka berlomba-lomba. Maka tidak benar isar itu dibawa kepada ibadah. Contoh, Sof pertama seharusnya di ditempati lebih dulu. Tapi kemudian dia mengatakan, tidak, Anda saja yang lebih dulu depan, saya di belakang aja. Ini bukan isar. Ini tidak tepat. Ya, karena apa? Mendahulukan orang lain itu urusan ibadah. Seharusnya ibadah itu apa? Berlomba-lomba. Postabikul khair cepat-cepatan. Bukan malah dikasihkan orang lain, tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan di sebuah hadis sampai andai mereka tahu tentang keutamaan sholat berjamaah isya subuh, maka maka mereka pasti akan datang dengan eh, apa namanya uh, pengesot itu, merangkak. Atau mereka mengundi siapa yang lebih dulu datang di soft depan. Padahal mengundi tidak boleh. Tapi untuk menunjukkan tentang keutamaan soft depan, Nabi sampai memberikan permisaran dengan mengundi. Jadi untuk isar urusan dunia itu yang dituntut bukan urusan akhirat. Maka kalau mungkin saudara kita membutuhkan, sementara kita pun juga butuh, maka pahala sebagaimana orang-orang ansor, maka bisa kita berikan apa yang menjadi eh, kebutuhan orang lain. Tetapi ini tentu ya yang menjadi taruhannya adalah keimanan dan ketakwaan seseorang. Kalau enggak tanpa iman dan takwa akan sulit, impossible orang mau melaksanakan isar seperti orang-orang ansor. Maka sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasr ayat 9 tadi tentang pemuliaan orang-orang Ansar yang mereka lebih mendahulukan saudara mereka orang Muhajirin. Lihat orang Muhajirin dengan berbagai macam keutamaannya. Ya. Orang Ansar tidak iri, tidak hasad itu. Karena mereka tahu orang Muhajirin punya keutamaan sendiri, tidak bisa dikejar oleh orang-orang Ansar. Maka untuk mengejar kemuliaan orang Muhajirin, apa yang mereka orang Ansar lakukan? Kedermawanan mereka. Itu kuncinya kayak gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi Islam ini ibarat pasal yang saling melengkapi, ada kekurangan sana, kekurangan sini. Maka inilah yang mudah-mudahan menjadi eh, penyemangat kita agar kita senantiasa ya memberikan yang terbaik kepada saudara kita, teman-teman kita. Nah, ini empat faedah yang bisa kita bawakan pada hadis ini. Insya Allah pada faedah yang kelima kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena ini ada pembahasan yang tersendiri yaitu tentang poin kelima penetapan telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu telaga Al Haud. Karena pembahasannya panjang, jadi Insya Allah akan saya buat pembahasan tersendiri Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana bentuknya telaga Al Haud? Siapa-siapa yang bisa sampai di sana dan siapa-siapa yang tertahan di sana? maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas lebih uh, dalam lagi. Semoga bermanfaat. Allah alam Jika ada yang bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Iya. Ya gambarnya kayak gitu. Lebih baik kita dipilih daripada kita mengajukan diri. Karena kalau kita mengajukan diri, pas kita ternyata lemah. Karena di atas yang lain Nabi memberi nasihat kepada Abu Zar Al Ghifari. Ya Abu Zar, jangan kau minta jadi pemimpin, karena kau ini lemah. Jadi kalau kita tahu diri kita ini lemah, kurang amanah, kurang terampil, maka jangan ngajukan diri. Tapi andai ternyata kok sok dipilih, nah, maka mudah-mudahan itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Kita nggak minta, tapi kok ya dipilih ternyata gitu. Karena pas waktunya rapat tidak ada yang datang kecuali kita tuh. Jadi akhirnya kemudian forum mengatakan yang datang itulah yang kepilih jadi RT misalnya gitu ya. Ya Dulu saya waktu jadi masih masih remaja gitu. Ya, sekarang sudah tua sebenarnya. Jadi kepilih jadi ketua Karang Taruna. Nah, masalahnya waktu itu nggak ada kandidat lain kecuali saya. Jadi hanya terpaksa saya jadi ketua Karang Taruna. Karena saya nggak suka ini. Lima tahun kemudian ya, jadi ketua Karang Taruna. Ngurus acara-acara kampung lima tahun, lima kali perhelatan HUT ini lima tahun saya jadi. Bahkan pernah jadi pemeran utama di sebuah pentas. Karena mau nggak mau jadi eh, kota itu jadi maju, jadi figur. Ya. Waduh, saya gimana? Saya dulu itu ngomong tuh nggak berani kayak gini, nggak berani. Takut orang. Kota dulu ditunjuk gara-gara nggak ada yang datang. Pas kamu mati waktu itu. Jadi yang datang tuh anak-anak perempuan tuh lebih banyak dari laki-laki gitu. Ya. Dianggap wis awakmu ya jadi ketua Karang Taruna. Nah, mungkin boleh jadi kita itu ditunjuk gara-gara nggak ada orang lain. Gitu. Maka kalau ditunjuk maka alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Tapi jangan ngajukan diri. Khawatirnya kita tidak amanah. Khawatirnya kita nanti berat dalam mengemban tugas tersebut. Ya. Tapi kalau memang punya kapasitas, kapabilitas, ya silakan tidak apa-apa. Misal di, masuk di sebuah perusahaan, HRD kan tanya pasti berdasarkan CV kita. Masuk kita bilang, saya tidak bisa apa-apa ya Pak. Dan sampai rineng lampu kelamar ini. Kan kita harus tunjukkan bahwa berarti saya bisa begini, saya bisa. Ya, memang benar-benar bisa gitu. Ya, itu boleh tidak apa-apa. Tunjuk saya jadi ini pak, saya jadi ini. Boleh tidak apa-apa. Sebagaimana Nabi Yusuf tadi. Tapi kalau tidak punya kapasitas, tidak amanah, justru memberi mudorot, ya sebagainya tidak usah. Nanti diberi beban sama Allah, berat kita nanti menanggung beban tugas tadi. Ya. Allah Allah. Ada yang lain? Ya, itu pembahasannya masuk pada riswah. Riswah itu suap. Yang menyuap dan yang disuap apa? Filna, masuk neraka. Tetapi jika ada perkara yang seharusnya menjadi hak kita, kok tidak bisa kita dapat kecuali dengan harus membayar, maka kata para ulama tidak benar. Contoh, kita mau ngeluarin KTP, SIM, seharusnya dapat kok itu. Ya. Artinya begini, artinya secara mengikuti aturan prosedurnya sudah bener, kok ya nggak keluar keluar, dipersulit. Mas tambah ini mas, nanti besok keluar. Nah itu pengeluaran dana kita untuk perkara itu diperbolehkan. Karena apa? Ada hak kita yang tertahan seorang ustadz mencontohkan ada pengusaha itu kontainernya beberapa peti kemas itu tidak keluar kecuali harus bayar sekian sekian sekian padahal isinya itu dibutuhkan kemudian setelah diurus-urus ternyata toh tetap nggak keluar hanya kemudian keluarlah beberapa dana keluar peti kemas padahal seharusnya kan dokumen sudah lengkap keluar kan tapi kalau lama tidak diambil kan ada cas setiap eh, harinya berapa dendanya kan ada. Semakin lama semakin banyak. Akhirnya karena kesulitan untuk mengeluarkan pengusahanya jengkel, datangkan lagi lebih banyak dari kontainer yang datang. Kemudian nggak diambil-ambil. Jadi numpuk di pelabuhan itu sehingga kemudian eh, administrasinya di situ, eh ambil mana, ambil ngebut gondok. <laughs> Ya kadang-kadang ada seperti itu ya Jadi kata para ulama diperbolehkan kalau kita ada hak yang tidak kita bisa dapatkan yang seharusnya kita dapat kecuali harus dengan uang maka itu diperbolehkan. Tapi kalau lancar-lancar saja kok bayar duit gitu ya, itu yang jadi masalah. Contoh ngurus perpanjangan uh, SIM saya kemarin ngurus itu ya. Itu mudah sebenarnya, tinggal ngisi ngisi ngisi ngisi gitu. Kata orang-orang ngisi ngawur ya, lho Pak, iya tidak iya, nah, ya tidak sahur nih, mungkin lulus sampean kok ya. saya sarap doa. Tapi ada orang yang mengatakan tambah sekian Pak, nanti langsung butuh. Kan lewat jalur patas berarti kan. Ada ada beberapa momen yang seharusnya dia tidak harus kerjakan, nggak bisa kerjakan dia. Gitu. Jadi ada satu uh, psikolog, kemudian kesehatan, langsung foto. Dia melewati dua. Ada butuh. Jadi datang butuh, datang butuh. Ya kita bilang ya nunggu saja lah oh, untuk apa cepat cepetan Selisih 150 kan lumayan. Bisa untuk belanja istri di rumah. Untuk jajan anak-anak. Daripada dikasihin orang untuk butuh tok. Nah, seperti ini kan hak yang seharusnya bisa kita jalankan ngapain kita keluar ruang. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau sudah janji kemudian ditahan-tahan, nggak bisa mas sebetulnya ya, kalau wah apa tambah? Nah itu baru kita ngeluarin duit. Karena apa? Dengan itu hak kita dapat. Jadi dalam urusan seperti itu insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau bisa kita tempuh dengan tanpa ada dana, maka itu lebih bagus. Tapi jarang sih sekarang. Allah alam <laughs> Ya, yang lain satu kali barangkali ada yang lain. Iya. Yeah. Kan hmm. Iya. Yeah. Ini kan eh, dengan adanya kritik-kritik dari rakyat hmm. dan media sosial adanya timbul ke eh, permukaan hmm. penguasa. Kan, nah, apakah kritik-kritik ini <coughs> menjadi dari Iya. Sekarang eranya era media sosial tidak sesuai dengan eh, norma-norma uh, sunnah Mengkritik, memberi nasihat tetap koridornya adalah dengan diam-diam. Kalau muncul ke permukaan itu menyebabkan orang menjadi kurang respek dan tidak ada rasa hormat kepada institusi pemerintah. Padahal nanti akan muncul kegoncangan kehebohan, ujung-ujungnya chaos karena apa? Rakyat tidak percaya lagi. Maka seharusnya tangan-tangan kita ini lebih bijak dalam menggunakan gadget kita, tidak gampang-gampang memviralkan. Terkadang sekarang itu memang gitu ya. Allah Allah ini mungkin sebagai skop akibat gitu. Karena orang-orang mudah bermudah-mudah dalam menggunakan media sosial tanpa ada filter, tanpa ada apa eh, penyaring akidah, akhlak dan seterusnya, maka mereka bermudah-mudah. Akhirnya kemudian apa? Ya muncullah sebab akibat seperti itu. Kalau nggak diviralkan, nggak selesai. Padahal kan itu memang sudah kewajiban institusi yang bersangkutan, tanpa harus diviralkan. Itulah yang kemudian menjadi eh, perhatian kita semua. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah itu, karena mungkin juga nggak berurusan yang seperti itu. Tetapi memang ada beberapa uh, pihak yang memanfaatkan itu untuk jadi konten. Sekarang apa-apa jadi konten. Belajar. Mau kecelakaan loh dari tulung sih, di video sih. Nulungnya kok keri-keri sih. Wah sudah megap-megap tenggelam, eh video sih, video sih. Termasuk yang kemarin jatuh di gunung itu. Masya Allah itu viral ini. Ya sampai kaitnya dapat eh, transferan miliaran ini. Padahal yang susah payah tim sarnya ya. <laughs> yang mudah-mudahan tim sarnya dapat kecipratan ya. Walaupun itu memang tugasnya tim sar ya. Tapi kalau diapresiasi kan alhamdulillah. kalau walaupun kalau perkara itu mudah-mudahan bukan jadi kebiasaan kita. Mau suka memviralkan sebuah keburukan gitu ya. Kan kalau ada sebuah keburukan itu kan seharusnya kan ditutupi aib itu kan. Iya, gak disebarkan. Iya, adabnya gitu. Kalau ada kesalahan itu ditutupi, dinasihati, diam-diam. Kecuali keburukan itu nampak terang-terangan di publik dan orangnya tidak malu untuk menampakkan keburukan tadi itu boleh. Tapi kalau dia diam-diam kita tahu dia nenggak minuman keras, yang tahu cuma kita toh. Jangan di video. Kemudian disebarkan media sosial, loh buka aib orang. Kecuali memang itu sudah menjadi pekerjaan dia yang nampak di masyarakat. Orang pernah tahu semua sak kampung. Terus kalau usah di video aja ngono arek ya, ya sudah. Itu tidak lagi kita. Ya, jadi kalau memang sudah menjadi keburukan yang nyata di tengah masyarakat, mungkin memvideokan atau memviralkan itu bukan sebuah aib. Tapi kalau tidak seperti itu kondisinya ya jangan. Jadi diam-diam saja, dinasihati dan seterusnya. Kalau bisa kita tutupi dan kita nggak ceritakan ke orang lain. Allah Alam Demikian jemaah sekalian yang berada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan semakin menambah giroh kita, semangat kita dalam menuntut ilmu untuk senantiasa kita yang istiqomah di atas sunnah Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam, senantiasa sabar atas perlakuan buruk dari pemimpin kita dan kita senantiasa sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, kemudian kita laksanakan kewajiban-kewajiban kita dan jika ada hak-hak yang terabaikan maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.